وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد Kita akan lanjutkan sedikit tentang uh, perbincangan kita, kemudian kita buka forum tanya jawab dan insya Allah salat sunnah akan kita kerjakan setelah selesai dari tanya jawab ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan kaum muslimat. Setelah kita mengetahui tentang ancaman-ancaman dari Al-Quran dan juga sunnah tentang bahaya lisan, dan khususnya adalah ancaman-ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebetulnya ada terdapat di dalam Al-Quran tentang bahaya ghibah dan juga dusta. Maka di sana ada beberapa cara untuk menyelamatkan diri dari penyakit-penyakit atau mengobati diri dari penyakit-penyakit lisan. Cara yang pertama adalah senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya lisan sebagaimana seorang sahabat kita datang ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana saya, supaya saya terhindar dari penyakit lisan." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'awwad billahi min syarri lisan." Berlindunglah kepada Allah dari bahaya lisan. Katakanlah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i Allahumma inni a'udzubika min syarri basari Allahumma inni a'udhu bika min syarri lisani Allahumma inni a'udhu bika min syarri qalbi Allahumma inni a'udhu bika min syarri manihi Ya Allah aku berlindung dari kejahatan lisanku atau pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku dan maniku. Kemudian yang kedua adalah iqamatus shalah. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menegakkan salat fa inna salata tanha fahsya'i wal munkar. Karena salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Adapun cara yang ketiga dalam menjaga atau memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari bahaya lisan adalah as-samt berdiam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man samata naja." Barang siapa yang diam, selamat. Diam itu emas kata orang. Adapun yang keempat adalah pilih teman-teman yang baik. Mujalah satu salihin, duduk dengan orang-orang yang soleh. Sehingga yang dibicarakan adalah kebaikan. Kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, almaru ala dini khalili. Seorang itu tergantung pada agama temannya. Falyandur ilaman yukhalil. Maka lihatlah kepada siapa dia memilih temannya. Kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, masalul jalisi salihi wal jalisi wal jalisi su kanafifil khair wa ba'il ya ba'il misad. Permisalan orang atau teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek ada adalah permisalan seorang yang menjual minyak wangi dan seorang yang pandai pandai besi. Kemudian cara kelima dalam menjaga lisan kita dari segala penyakit yang ada adalah muhasabatun nafas. Senantiasa mengintrospeksi diri apa yang kita sudah katakan pada hari ini. Seandainya perkataan kita dikumpulkan pada hari ini mungkin sudah terbit sebuah buku. Sudah mengalahkan sebuah koran. Sudah kalah buku-buku bestseller dan yang lainnya. Banyak sekali perkataan kita meluncur tanpa diedit, tanpa kita pikirkan. Kalau dikumpulkan pada hari ini, sudah berlembar-lembar. Maka itulah diantara perkara-perkara yang bisa e, menyelamatkan kita dari bahaya lisan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Akan kita buka e, beberapa pertanyaan atau sesi pertanyaan. Ustaz, saya mau bertanya, apakah seorang istri boleh lebih mengutamakan orang tuanya daripada suaminya? Mohon nasihatnya. Kewajiban seorang istri pada asalnya, pada asalnya adalah mendahulukan kepentingan suaminya dibandingkan kepentingan orang tuanya. Akan tetapi tentu hal itu terjadi apabila kepentingan keduanya bertabrakan. Seandainya kepentingan keduanya bisa dikerjakan secara bersama-sama atau bergantian, maka jangan ditabrak-tabrakkan. Sesuatu yang tidak tabrakan jangan ditabrak tabrakan. Ketika permasalahan atau maslahat suami dan maslahat orang tua harus dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu yang sama, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan suami. Akan tapi dalam masa yang longgar, kedua-duanya harus bisa kita upayakan. Dan suami e, hendaklah memberi izin kepada istri untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Pertanyaan kedua, apa sih yang dimaksud dengan transaksi dengan sistem jual beli inah dan bagaimana hukumnya dalam pandangan syariat? Jual beli inah itu adalah jual beli ribawi dan murni riba. Bagaimana wujudnya dan hukumnya haram karena itu adalah murni riba, tahayul, yakni rekayasa untuk mengubah suatu riba menjadi seakan-akan bukan riba. Bagaimana wujudnya? Wujudnya adalah datang seorang kepada Anda. Datang seorang kepada Anda. Dia membutuhkan uang. Dia membutuhkan uang. Dia datang dengan membawa sebuah HP misalnya dan dia mengatakan kepada saya atau kepada Anda, "Mas, saya mau pinjam uangnya." Pinjam. Kemudian Anda mengatakan, "Mas, daripada Anda pinjam uang, daripada Anda pinjam uang menurut dia dianya, maka jual saja HP itu kepada saya." Jual saja HP itu kepada saya dengan harga yang sesuai uang yang kamu butuhkan. Ya, dengan harga apa? Dengan harga Nah, sesuai yang kamu butuhkan. Misalnya dia butuh 3 juta, maka HP ini jual kepada saya dengan 3 3 juta. Ya, kemudian saya berikan uang tersebut. Kemudian saya mengatakan karena saya nggak butuh barang, saya jual kembali HP ini kepada kamu dengan harga 4 juta dihutang, tidak masalah. Artinya apa? Dia sudah dapat 3 juta, kemudian pulang. HP-nya dia bawa pulang, tapi HP itu adalah HP ngutang. Jadi seakan-akan dia pinjam uang 3 juta, harus membayar ke saya berapa? 4 juta. Ini yang namanya bayul inah dan ini hukumnya haram. Kenapa, kenapa dikatakan ilah? Karena ada barang yang digunakan untuk menutup-nutupi rekayasa ribawi ini. Sesungguhnya dia pinjam 3 juta, saya beri 3 juta nih, saya pinjam 3 juta, pinjami. Nanti kembalikan 4, 4 juta. Ya, ini namanya bayul inah. Wallahu taala a'lamu bissawab. ada satu kisah. Tapi saya tidak begitu paham tentang kisah ini. Ya, dikisahkan bahwa Abu Bakar dan Robiah dan Ka'ab telah berseteru gara-gara sebuah pohon kurma. Kemudian Abu Bakar melaporkan hal tersebut. Begitu pula Robiah melakukan hal yang sama ke hadapan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW mendengarkan pemaparan keduanya, kemudian barulah e, membuat keputusan. Saya tidak tahu tentang kisah ini terus terang. Ya, artinya saya belum belum pernah membaca. Adapun mungkin yang sudah tahu dan ini disebutkan dalam kitab apa itu lain lagi. Itu adalah kelebihan ilmu dari yang bertanya dibandingkan saya. Demikian. Wallahu taala. Saya tidak bisa menjawab. Ada yang lain? Tidak ada. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tentang BBM, kemudian Facebook, kemudian SMS dan yang lainnya adalah termasuk umur dunia, perkara-perkara dunia. Wal aslu fil asya'il ibahatu. Dan hukum asal dari segala perkara adalah ya ini perkara-perkara yang ini ke dunia adalah mubah hatta ya ya'tiya dalilun yadullu ala tahrimi sampai ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya cuma sekarang kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah yang namanya SMS, Facebook, BBM banyak disalahgunakan. Banyak disalahgunakan. Sekarang FB bukan saja sebagai Facebook, akan tapi FB adalah forum buka-bukaan. Ya, BBM demikian juga. Ya, buka-buka rame-rame. Ya, BBM. Ya semuanya sekarang menjadi seperti itu. Pacaran sekarang yang dulunya malu-malu, ya, kalau dulu mungkin ketemu orang muda, orang eh, laki-laki uh, perempuan cuma TP-TP, tebar pesona, tebar pesona, ya kan? Dari jarak jauh. Sekarang begitu sudah di mukadimai dengan SMS, ketemu langsung sudah kayak lem. Maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah bertakwa kepada Allah ya, dalam bermuamalah dengan eh, fasilitas-fasilitas uh, dunia semacam ini. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Hamad Al-Badr, beliau mengatakan la tal'ab abdi imanik. Jangan engkau main-main dengan keimanan kamu. Jangan engkau main-main dengan keimanan kamu. Sekiranya kita ini adalah orang yang tidak kuat imannya, maka janganlah kita memasukkan diri dalam dunia BBM, Facebook, internet. Kita cukup dengan apa yang ada. Insya Allah itu adalah sikap yang yang paling baik. Dan termasuk juga kalau memang hal itu tidak bermanfaat bagi kita, karena sebagian orang itu nggak kenal internet pun nggak nggak apa-apa gitu, nggak nggak masalah, nggak nggak bisa SMS pun nggak ada masalah, ya. Maka mungkin dia meneruskan diri kepada SMS, FB, BBM, WhatsApp, ya, kemudian Twitter dan yang lain itu nggak ada manfaatnya sama sekali bagi dua, bagi dia. Maka yang terbaik bagi dia adalah meninggalkannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu la yani sekiranya dia bisa mengambil manfaat dan ada yang dibutuhkan maka dia ambil sesuai dengan kebutuhan kemudian tinggalkan yang tidak bermanfaat bagi dia dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo. Ibu-ibu ada pertanyaan. Bagaimana cara menasehati istri kita yang tidak bisa menjaga lisannya Cara menasehatinya adalah yang pertama didoakan. Yang pertama adalah apa? Didoakan. Jangan hanya sekedar dimaki-maki, kamu dasar lisannya jelek. Uh ah bapak lisannya lebih jelek dari saya. Saya belum pernah memaki-maki bapak, bapak pun yang maki saya. Ya, jadi yang pertama adalah doakan Allahumma aslih ahli. Allahumma aslih li zaujati. Ya Allah, perbaikilah kondisi istri saya bagi saya. Diriwayatkan dulu bahwasanya istrinya Nabi Zakaria, ya, dulu itu lisannya panjang yakni panjang lisan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aslahna lahu zaujah." Dan kami perbaiki istri dia. Ya, panjang lisan. Setelah itu kemudian menjadi baik. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yakni diberi doa. Kalau perlu doanya di depan dia. Ya, ya Allah, mudah-mudahan Kau beri taufik istri saya untuk menjaga lisan. Ya Allah, sesungguhnya istri yang saya cintai adalah istri yang lisannya pendek. Ya kan? Begitu, di depan dia. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi dia. Kemudian yang kedua adalah dengan menyebutkan ancaman-ancaman dari Al-Qur'an tentang orang-orang yang tidak bisa memelihara memelihara lisan atau orang-orang atau ancaman-ancaman dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ini diobati dengan ilmu, diobati dengan ilmu. Yang ketiga, larang istri kita dari bergaul dengan orang-orang yang juga tidak bisa menjaga lisan. Kenapa kalau min kalimen jadinya apa? Lompat kan gitu. Ya, tadinya cuma bisa jalan sedikit, begitu ketemu yang negatif sama ketemu negatif, lompat dia. Kekuatannya semakin semakin besar. Oh, min kali min. Lompat kan? min kali min, lompat gitu kan? Ah, maksudnya. <laughs> kali itu sungai ya kan? Min sungai min, lompat. Artinya apa? Orang negatif ketemu dengan orang negatif, kekuatannya semakin semakin besar. Maka jauhkan istri kita dari pergaulan orang-orang yang tidak memberikan manfaat. Sebutkan, saya tidak suka anti bergaul dengan, Anda bergaul dengan si fulana, si fulana, dan si fulana. Karena itu akan merusak akhlak. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, kemudian yang keempat adalah sibukkan. Sibukkan istri Anda, keluarga Anda dengan Al-Quran dan zikrullah sebagaimana dasar doa kita Allahumma rzuqni lisanan dakira wa qalban khasya atau lisanan dakira wa qalban syakira ya hati yang senantiasa bersyukur dan juga e, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sama, entah itu saudara, entah itu istri, Ya, istri juga saudara kita satu kakek. <laughs> Itu kakeknya Nabi Nabi Adam. Nah, jadi insya Allah sama saja. Apakah istri ataukah saudara? Caranya adalah doakan, kemudian nasihati dengan baik, kemudian e, ajarkan dia atau ajak dia untuk menyibukkan lisan dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena apabila lisan itu disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah dia akan terhindar dari sesuatu, sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah. Silakan. Eh, bagaimana cara mendawai keluarga yang masih bergelimangan dalam kesyirikan? Sama, cara mendawai keluarga yang masih bergelimang dalam kesyirikan. Yang pertama kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Itu harus. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya insya Allah akan ditambah nikmat kalian. Dan ini kadang salah satu sisi yang mungkin belum kita tunaikan. Kemudian yang kedua adalah mendoakan. Karena doa itu adalah luar biasa agungnya. Lihat bagaimana Abu Hurairah mendakwai ibunya selama sekian tahun. Tidak pula ibunya mau masuk Islam. Kemudian dia menangis datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, selama ini ibu saya saya dakwai dia mengatakan perkataan-perkataan yang saya tidak mampu mendengarnya. Tapi pada hari ini saya dakwai dia dan dia mengucapkan satu perkataan yang saya sudah tidak mampu lagi menahannya. Yani menghina. Menghina dengan penghinaan yang luar biasa. Datang Abu Hurairah kepada Rasulullah saw menangis mengadukan permasalahannya. Ya Rasulullah doakan ibu saya. Maka Rasulullah saw mengangkat tangannya kemudian mengatakan Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah berilah petunjuk ibunya Abu Hurairah. Raja Abu Hurairah keluarlah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Belum sampai di pintu, pintunya dalam keadaan sedikit terbuka, dia mendengar gemericik air dari dalam rumah kata ibunya dari dalam rumah, maka anak ya Abu Hurairah, maka anak ya Abu Hurairah. Jangan masuk situ dulu katanya. Kemudian setelah selesai, ibunya mandi ternyata. Kemudian dia keluar dan mempersilahkan Abu Hurairah masuk. Kemudian dia mengatakan, Ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Doa, Doa. Anda Masya Allah buku sak gembol begitu diberikan. nih. Eh. Kemudian kalam, kalam, khalaf jadi kadir. Banyak bicara, banyak bicara. Tapi kita tidak pernah mengangkat tangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah kekurangan. Salah seorang kekurangan da'i. Salah seorang kekurangan pengajar. Dia tidak pernah mendoakan mat'unya. Ya, tidak pernah mendoakan makruhnya. Datang main bentak sana, bentak sini. Ente bahlul, eh, ente makrum, nanti gini. Subhanallah, nggak pernah. I'lam rahimakallahu, i'lam arsadakallahu ila ta'atihi. Ya barakallahu fiqh. Tidak pernah di Adanya cuma magrum, balun, ya, dan seterusnya. Tahu magrum. Ya dikatakan kamu itu bodoh, kamu itu enggak bisa, kamu jelek, kamu gila dan yang lainnya. Ya tidak, tidak seperti itu. Maka doa. Ya doa. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan akhlak yang baik kita berdakwah kepada yang lain adalah tunjukkan akhlak yang baik. Mereka akan tertarik. Lihat bagaimana uh, sahabat Abdullah ibn Salam al-Yahud, dia ketika itu nunggu-nunggu kedatangan Rasulullah Muhammad SAW di, di Madinah. Kemudian dikatakan saat Rasulullah SAW sedang datang dari hijrah beliau dari Mekah Madinah. Qadimah Rasulullah, Qadimah Rasulullah, Qadimah Rasulullah. Datang Rasulullah SAW datang, Rasulullah datang. Orang-orang Madinah semua berteriak seperti itu. Hatta injafalu ila Rasulillah. Kemudian mereka SAW kumpul kepada di sekelilingnya Rasulullah SAW termasuk Abdullah ibn Salam. Ya. E, maka Abdullah bin Salam saat itu melihat wajah Rasulullah langsung mengatakan apa? Wallahi ini raitu wajahu laisa wajhat laisa biwajhin kadib. Demi Allah saya melihat wajahnya itu bukan wajah seorang pendusta. Jadi akhlaknya sampai bersinar di wajahnya. Akhlaknya sampai tampak di dalam tingkah tingkah lakunya. Nah ini pengaruhnya luar biasa. Ya pengaruhnya sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang lain adalah dengan memberikan bacaan atau dialog ringan, sesuatu yang mungkin tingkat kita gitu ya, tidak tidak memakai dalil terlebih dahulu akan tapi dengan apa? logika berpikir, ya logika berpikir. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah. Cukup? Silahkan. Enggak dengar? menggibah orang kafir tetap tidak boleh. Ya, menggibah orang kafir ya, selama tidak ada eh, apa namanya, selama tidak ada kepentingannya, maka kita usahakan kita jauhi. Walaupun dia jadi tidak termasuk dalam akhoka, dikruga akhoka, Ya, karena orang kafir itu bukan akhon lak, bukan saudara Anda. Tapi selama tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya maka kita tinggalkan kecuali ya riba itu boleh untuk enam perkara ya yang pertama adalah li mutadallimin orang yang didolimi dan melaporkan kepada qadhi kepada hakim menyebutkan kesalahan fulan telah melakukan demikian dan demikian ya untuk supaya diadili atau mustafti orang yang minta fatwa apa hukumnya seorang suami memukuli istrinya di depan anak-anaknya misalnya tanpa menyebut apa tanpa menyebut nama suaminya apa hukum Mas Joko mukuli istrinya misalnya di depan e, anak-anaknya. Itu tidak perlu disebut nama, tapi apa apa hukum seorang suami memukuli istrinya di depan anak-anaknya atau bahkan di belakang anak-anaknya juga demikian. Ya, ya demikian. Kemudian e, eh, e, eh, mutabalim kemudian apa namanya? mustafti, kemudian al-hadir, al-hadar, yakni orang yang memperingatkan keburukan orang lain. Ya, kalau ini perlu disebut. Hati-hati kalau si fulan itu berurusan harta dengan dia, itu hati-hati. Biasanya nggak pernah beres. Sudah ribuan korban jatuh di kampung ini, misalnya begitu, ya kan? Hati-hati dari dari itu. Kemudian eh, istifsar, istifsar, yakni meminta musyawarah Misalnya seorang wanita yang ingin menikahi seorang laki-laki, dilamar oleh laki-laki, kemudian bertanya wanita tersebut, bagaimana kondisi laki-laki tersebut? Sebagaimana uh, Fatimah bintu Qais datang kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Muawiyah dan Abu Abu Jahal. Amma Muawiyah kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, fa su'lukun la malalahu Dia orang miskin Muawiyah, tinggi besar ganteng ini Muawiyah. Ya, tapi tidak punya harta saat itu. Adapun Abu Jaham fakana la yadau atahu min atiqih. Abu Jaham itu enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maka tazawwaj min Usama. Nikahlah dengan Usama. Usama, Usama katanya. Karena Usama hitam kulitnya. Sementara Fatimah cantik, wanita kan? Ya kan? Yang lain ganteng-ganteng. Muawiyah sama Abu Abu Jahal. Masa Usama. Sampai terus diperintahkan oleh Rasulullah. Akhirnya mau. Ini istifsar. Ini apa namanya. Uh, untuk menerangkan atau meminta pendapat. Kemudian di antara ghibah yang dibolehkan adalah uh, eh, hirin siskon Menggibai orang yang fasiknya, kefasikannya itu sering dia tampakkan. Mujahiroh. Jadi orang yang suka pamer dengan dosanya. Tidak lagi dia tutup-tutupi. Ya, saya tadi malam telah melakukan demikian dan demikian. Ceritakan begitu. Saya siang ini pun baru bangun tidur saya sudah demikian dan demikian. Tadi siang saya kelas bahwa kata demikian dan demikian. Nah, ini mudhirin diskon Orang yang menampakkan kefasikan, maka ini boleh di Ghibai dalam rangka mengingatkan manusia supaya tidak apa? Tidak terjerumus seperti kesalahan orang ini. Kemudian juga diantara antara yang boleh adalah menerangkan kesesatan orang lain. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, silakan ada yang lain? Nah. waktu dia dengan suaminya, lalu F-nya itu Iya. Nah. Tidak boleh. Seorang istri ketika ber eh, apa berseteru dengan suaminya kemudian dia di luar menyebar aib-aib suaminya. Ah, malas saya sudah rumah tangga dengan bulan. Toh dia juga narkobawi, ya penganut narkoba, dia itu juga suka mabuk-mabukan, dia begini. Ada apa toh mbak? Masa begitu? Iya itu suami saya begitu. Tidak boleh. Ya tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau dia maju ke hakim. Mengatakan bahwasanya suami saya telah melakukan kepada saya demikian dan demikian. Dan saya tidak bisa hidup lagi berdua dengan dia karena dia demikian dan demikian. Ini boleh. Nah. Oke, Pak, silakan. Ya. Inna idan misluhum. Kalau kita tidak pindah dari tempat itu dan mendengarkannya atau diajak dan kita manut, inna idan misluhum. Berarti Anda sama dengan mereka maka kewajiban kita adalah melarang orang untuk hibah dan meninggalkan tempat hibah tersebut apabila memang tidak bisa dicegah. Wallahu taala alam. tinggalkan tinggalkan eh, apa itu web-web yang tidak jelas sumbernya dari mana, hanya isinya caci mencaci, ya pakainya nama abu, abu, abu, isinya adalah abu-abu, nggak jelas siapa dia. Disuruh ngaku juga nggak berani, disuruh ketemu juga nggak bisa. Ya ada yang namanya juga dibalik-balik, ya orang apa supaya nggak dikenal orang, celah sana celah sini itu tinggalkan kita menuju kepada eh, para webnya masyayikh yang saat ini sudah alhamdulillah banyak bahkan sebagian di antara web-web para masyayikh itu diterjemahkan itu kita ambil itu atau e, mengambil satu web yang mereka itu isinya adalah terjemahan dari web-web masyayikh atau dari ustadz-ustadz yang jelas bukan dari komentar dia dia sendiri ya karena seorang tolibul ilm kadang kita berkomentar ternyata komentar kita apa salah karena kurangnya ilmu ilmu kita belum lagi nanti komentar orang-orang yang tidak tahu ya itu lewat asal ha? tambah komentar aja setelah itu pergi mungkin dia nggak lihat komentar berikutnya cuma ya ada sesuatu yang harus dikomentari itu ya, orang-orang iseng itu begitu Ya, terkadang makanya hati-hati dalam masalah dunia dunia internet, pilih web-web yang bisa dipertanggungjawabkan dari masyayikh dan yang lainnya. Nah, baik karena malam sudah meluncur mendekati fajar, <laughs> maka saya mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat eh, dan menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wa nasallallahu an yuwaffiqana Eh, ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.